hadis dari Imam Hakim dan lain-lain telah daun-daun yang di kaum kures yang telah terbiasa mereka lakukan, yaitu perjalanan pada musim dingin dan pada musim panas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Ubay ibu Kaab dan sementara sebagian ulama yang menilai surah ini adalah bagian dari surah yang lalu. Ada juga yang memunculkan dalam benaknya kalimat yang mengandung pendapat pertama di atas tanpa mengaitkan secara langsung. Kalimat itu adalah Allah melakukan pembinasaan terhadap tentara bergajah untuk menjamin kelancaran perdagangan kaum Quraisy. Ada juga yang memunculkan kalimat di sini adalah maksudnya heran heran wahyu mitra bicara menyangkut kebiasaan dan rasa aman yang diraih oleh suku Quraisy dalam perjalanan dengan mereka. Bagaimana mereka memperoleh nikmat itu tetapi mereka meninggalkan peribadatan kepada Tuhan mereka, rumah Allah itu. Padahal karena rumah itu dan atas izin pemiliknya lah mereka mendapatkan rasa aman. Bukan hanya itu, tiap tahun orang berbondong-bondong pergi ke sana. Padahal kita tahu sejarah Komoka itu adalah daerah tanah yang tandus, yang kering, yang tidak dapat menghasilkan apa-apa pada awalnya. Nabi Ibrahim berdoa agar ada orang-orang yang datang memakmurkan kota Mekah. Akhirnya seperti sekarang ini kita lihat ya. Yang bunujul dan pengungkapan tentang surah Lila ini. Mudah-mudahan sedikit memahami, paham bahwa apa yang kita baca seperti itu ya. Hmm, ini tentang suku Quraisy. Bahkan untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki tafsir Jalalain halaman keempat di sana ada halaman ke-200 2786 ya. Maksud saya buku keempat. Di sana dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Li li'ila fi Quraish karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita iwa saif Ila fihim yaitu kebiasaan mereka Lafad ini mengukuhkan makna lafad sebelumnya. syita bepergian pada musim dingin ke negeri Yaman. Wasoid dan musim panas ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Mereka bepergian dengan tujuan untuk berniaga yang keuntungannya mereka gunakan untuk keperluan hidup mereka di Mekah dan untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Mereka yang melakukan demikian adalah anak-anak Al-Nazir Ibn Kinanah. Yang dimaksud dengan fal ya'budu Rabbaha dal bait fal ya'budu maka hendaklah mereka menyembah. Lafad ini menjadi ta'aluk terkait dikaitkan atau tempat bergantung bagi lafad li'ila fi Quraisy sedangkan huruf fa adalah huruf jaidah rabbaha hadal bait Rabb rumah ini itu allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf allazi at'amahum min ju'i yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar Nah, tujuannya agar mereka tidak kelaparan tentu. Wa amanahum min khawb dan mengamankan mereka dari ketakutan. Artinya supaya mereka tidak merasa takut lagi. Sesungguhnya mereka sering mengalami kelaparan karena di Mekah tidak terdapat lahan pertanian. Sebagaimana mereka pun pernah dicekam oleh rasa takut, yaitu ketika tentara bergajah datang kepada mereka dengan maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu kota-kota yang ada di sekitar Mekah adalah kota-kota yang banyak rampok, banyak maling, banyak curi, banyak ini, kelaparan. Justru kota Mekah aman. Nah, Allah menggugat dengan surat ini. Kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah? Bahkan dalam tafsir yang saya baca dari tafsir Buya Hamka, di sana menyatakan bahwa sebelum Rasulullah uh, lahir, sebelum Rasulullah menjadi nabi dalam kenabian, di sana ada patung kurang lebih 360 patung. Se, se, seiring jumlah hari ya 360. Baik. Kami berikan kesempatan untuk Ibu dan Bapak di surah Quraisy ya, surah ke-106 ini mencoba untuk bertadarus ini surah. Jadi kita sudah paham makna isi surah ini ya sedikit demi sedikit. Nah, ini juga ada sebelum kami terima telepon bayinahnya ya ini dari inayahnya dibuka inayah juz ke-30 nih biar kita tahu terjemah perkata tadi kan terjemah secara umum ya secara gabungan nah di sini di halaman 177 Bu Jubaidah Ibu Tris ini yang ibu dan bapak yang sudah memiliki inayah terjemah perkata kalau tadi Jalalain terjemah uh, terjemah dan tafsir per kalimat ya. Ini eh, hmm. menarik sekali dimiliki ya. Kalau inayah ini terjemah perkataannya, per kalimat. Terjemahnya saja tidak disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, suku Quraisy nih. Li'ila karena kebiasaan. Li karena kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy fihim rihlatas syita'i wassayif yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas fihim kebiasaan mereka him mereka rihlah rihlah itu ya mengadakan perjalanan asyita pada musim dingin wasoib dan waknya dan asoib musim panas nah digugat oleh Allah surat ini dari jaga, dari tentara bergajah Abraha ya. Ini untuk apa? Falyabudu rabb hadal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, bukan menyembah Ka'bah di Ka'bah digantungkan berhala-berhala yang sampai jumlah 360 itu. Falyabudu hendaklah hadal sembah. Iya. Maka hendaklah mereka sembah Rabb Tuhan atau pemelihara, penjaga, pendidik. Ya, Rob itu bermakna bukan hanya Tuhan saja. Fal ya'budu maka hendaklah mereka sembah Rob Tuhan pemelihara. Hada ini al bait rumah, rumah ini. Rumahnya itu ya Mekah, ya Ka'bah itu. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf yang telah memberi makan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Digugat oleh Allah, sudah diberi makan, sudah dicukupkan, sudah diberi keamanan, tapi kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Ya. Allazi at'amahum min ju' allazi kalau allazi yang, kalau alladzina orang-orang yang, ya. Allazi yang at'amahum dia memberi makan, ya. Dia memberi makan mereka hum tuh mereka ya ahum dianya di sini Allah Allah memberi makan kepada mereka suku Quraisy ini minju min dari min harfujar karena ada min jadi minjuin nggak minjuan nggak minjuun ya min harfujar minjuin innya ketemu waw jadi gomi guna minju'il nah. wa amanahum min khawf minju min dari ju pada kelaparan wa amanahum dan dia mengamankan hum mereka min dari khauf ketakutan dari rasa takut. Jadi yang telah memberi makan mereka dari saat mereka kelaparan dan telah mengamankan mereka saat mereka ketakutan. Tapi kenapa mereka tidak menyembah Allah malah ada berhala 360 berada di Mekah di Ka'bah itu sebelum Rasulullah tentunya. 985 itu ya buku-buku yang insya Allah mudah-mudahan ibu bisa bapak bisa koleksi ada tafsir al azhar Bu Hamka juz ke 30 ada juga Inaya ini juz ke 30 kemudian ada tafsir Jalalain jilid keempat ini khusus untuk surah-surah pendek dan surah sebelumnya juz ke 28 29 30 Kemudian tafsir Al-Misbah ini juga volume ke-15 Yud di halaman 536. Itu ya, insyaallah. Kemudian tafsir Ibnu Katsir juga juz ke-30. Koleksi sedikit-sedikit ya Ibu ya. mudah ini yang rajin koleksi Ibu yang sering baca Bapak ya sama ya. Baik, di 85 lima kita coba memberikan kesempatan untuk bertadarus kelas B ya yang ingin mencoba. Assalamualaikum. Iya, kecil suaranya. Lebih dekat dengan teleponnya Ibu ya. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Tini kecil sekali suaranya. Nah, lebih dekat dengan teleponnya ya. ya. silakan. Kecil. Jangan diputus. jangan jin. Bibirnya mingkem. Hah? Nah gitu. Jadi kalau bibirnya nggak mingkem kedengarannya jin. Nah, kok jadi jin? Jin malah ini lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajin lagi ya dilatih bu ya sangat jangan sampai ujungnya non kajinya non jadi eh, bukan dari setan yang terkutuk tapi dari setan jin <laughs> artinya lain ya, Bismillah Bismillahirrahmanirrahim لإلاف قريش Bukan, i panjang. Kan mad tabi'i. Nah, uh, lagi ya. Iya. i panjang juga ada yang berdiri kan fatahnya ya kalau cetakan Indonesia. I, enggak illa kalau illa lamnya ada tasjidnya nggak apa-apa ya memang hari ini jatahnya kelas B yang belum bisa ya kalau besok kelas C yang sudah pinter ini panjang Ila Lanya juga jangan ila Kalau ila kecuali Ila fihim rihlatasyita'i wassayif Ila fihim rihlatasyita'i Eh, asin eh, kan sini satu sini titik إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة Shin الشتاء رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت Alhamdulillah, Ada hamzah ibn, ya? ya. Alladhi Alladhi ad'am Jangan dalam keadaan aman tanpa ada gangguan di perjalanan mereka. Demikian itu karena mereka dihormati dan disegani oleh orang lain. Mengingat mereka adalah penduduk kota suci Allah. Maka siapa yang mengenal mereka pasti menghormati mereka. Bahkan barang siapa yang dipilih oleh mereka untuk menjadi teman perjalanan mereka, maka ia ikut aman berkat keberadaan mereka. Demikianlah keadaan mereka dalam perjalanan dan misi mereka di musim dingin dan musim panas. Adapun mengenai keadaan mereka bila menetap di kota mereka, maka disebutkan oleh firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhatafun nas min haulihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Sedangkan manusia sekitarnya rampok merampok tuh. Jadi sekitarnya nggak aman. Justru kota Mekah itu aman. Tidak ada rampok, tidak ada ini, tidak ada itu. Tapi kenapa mereka tidak beribadah kepada Allah? Kan pertanyaannya. Liila fi Quraisy ila bihim. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berdagang tadi ya, mengadakan perjalanan di musim panas dan musim dingin khilaf, yang kedua menjadi badal dan tafsir dari yang pertama untuk itulah maka disebutkan dalam firman berikut surah Quraisy ayat 2 ila fihim rihlatasyita'i wasyayif yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. ya'budu rabb hadzal bait. Tetapi mereka tidak pandai bersyukur. Ini memberi memberi mereka petunjuk untuk bersyukur atas nama semua nikmat yang besar ini maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini bukan menyembah e, Ka'bahnya sendiri digantungkan patung-patung yang jumlahnya ada 360 itu yakni hendaklah mereka mengesakannya dalam menyembahnya sebagaimana dia telah menjadikan bagi mereka kota yang suci lagi aman dan Ka'bah yang disucikan Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah dalam ayat lain, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladhi harramaha wa kulla syai'i wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yaitu Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. itu ya. Menarik sekali nah, dibaca tafsirnya biar uh, wawasan kita bertambah Baik di 85904785 kami berikan kesempatan kembali itu ya. Kalau tajwidnya nanti ada dibukukan insyaallah ya. itu ini i, i -I, -I, i. La Band Asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Mutmain. Baik, silakan. <clears throat> A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Quraisy. Li'ila fi Quraisy Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Shin إيلافهم رحلة الشتاء والصد والصيف صد Ilafihim rihlatash syita'i was- صاد ini jadi والصيف Falyabudu. Falyabudu. Ain. Falyabudu. Falyabudu rabba hadzal bait. Allazi at'am. Oh, allazi allazi apa apa amahu. Allazi apa. Kalkulasi, Bro. Ya. Allazi at'amahum Allazi at'amahum min ju' Min ju' Kalau ditekan ada ainnya ya ju' Ju' Bukan ju, kalau ju mah tuh ju. Ya, <laughs> ju. Makanya kalau susah mendingan disambung. Ya, ju, ain di situ min ju'i wa amanahum min khawf. Dari situ kan wakaf lah, tidak boleh berhenti. Min ju'i wa amanahum min Bismillahirrahmanirrahim. Li'i jadi? maksud, eh, maksud, la. Li'i la fi-nya? Quraisy. Madlin. Madlin. Kenapa Madlin? huruf Mana huruf linnya? huruf lin. Mana huruf linnya? Roy. Roy. Huruf berbaris patah dengan ya mati. Mana huruf yang dihentikannya? Shin. Shin. Dihentikan jadi? Apa? Dihentikan jadi? Dihentikan jadi mat madlin. Quraisy madlin. Kalau nggak dihentikan ada nggak yang panjang? Enggak. Nggak ada. Li'ila fin Quraisyin. Tuh. Kalau dihentikan baru panjang. Ila fi Quraisy. Kan lah di situ berhenti. Boleh berhenti di situ? Boleh. Kenapa? Karena ada nomor ayat. Nomor ayat, ayat. sama seperti wakaf mutlak gitu. Jadi lah berhenti boleh, disambung juga boleh. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. I iya, La Ila fihim himnya Kenapa ini? Mimati ketemu ro. Mimati ketemu ro. Rinya, roknya dibaca? Rihlat. Rinya dibaca? Tipis. Tipis. Kenapa tipis? Karena kasroh. Barisnya di bawah. Rihlatash alif lam. Uh, eh, Samsiah. Rihlatash i. Jadi mad? Mad, mad, mad, mad wajib mutasir. Kenapa mad wajib mutasir? Iya. Kenapa? bertemu Hamzah. Satu, satu kalimat. satu kata, kata itu kalimat dalam bahasa Arab. Ila bihim rihlata syita was alif lam alif lam tamsiyah wasaif madlin fal fanya, fanya. kotak fal kenapa idhar hukum lamati hukum lamati lamati ini adanya di dalam fiil ya fiil amar fal ya'budu. Kenapa idhar? Karena lamati ketemu ya. Lam, kapan idgol? Kalau lamati ketemu ro. Lam dan ro. Fal ya'budu dunya? Matufi'i. Fal ya'budu rabbaha. Zal. Alif lam? alif lam komaria. Ya. Komaria. Cirinya ada? Di mana? Itu di atas lam. Di atas lam. Kenapa ada cirinya? Karena sudah alif lam bertemu huruf uh, eh, uh, eh, komariah yaitu ba. Ada berapa huruf komariah? Ada 14. Apa? Iki hadaka wahof asimah Hadal bait jadi uh, madlin. Madlin. Allazi a jadi mad? Hmm, mad wajib et, mutasil. Et, mana mad wajib mutasil kan ketemu alif. Ah, Majaiz muntasir. Kalau cetakan Indonesia cukup Pak ketemu alif. Padahal itu bukan alif tapi hamzah. Hamzah harusnya dikatakan matobi ketemu hamzah di lain kalimat, di lain kata. Alladhi dan dan alisnya lebih tipis tuh dibanding yang di atas. Alladhi apa kokola? Kokola sukro. Sukro. Alladhi apa hum. Idgomini mimati ketemu mim nah, hidup mia ya. uh, eh, eh, ikhfa ikhfa ada berapa huruf ikhfa ya ada berapa huruf ikhfa 14 15 belas, 14 belas. Oh, iya, itu sih ya. apa tata zalzal zaijin sinshin totot tozok fakoka fakoka kasa daza sin, sinshin sada daza fakokan. nyanju Nah, ju-nya dulu, Ju. Ju. Uh-huh. Ju-nya. Matobi kalau dihentikan nyeju iya, jadi tapi di situ tidak boleh berhenti sebetulnya harusnya nyeju jadi idgom wa a wa min khaw mat Madlin mirip dengan mad arid disukun. Ya. Kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i, ya. kalau madlin sebelumnya huruf lin. Ada yang menyatakan ini juga mad arid disukun sama aja. Mad al disukun itu kan mad panjang alil bah baris sukun yang berganti jadi sukun ya sama. Tapi kita bilang di sini mad lim. Mad sukun disukun boleh juga. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus mengkaji surah ini? Jadi Tafsir Ibnu Katsir juz ke-30 halaman 580 di sana dinyatakan eh, digugat oleh Allah fal ya'budu rabb hadzal bait. Kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah padahal sudah diberi makan, Kamu kelaparan diberi makan, diberi minum nah ini. Karena itu barang siapa yang memenuhi perintah perintah Allah, maka Allah akan menghimpun menghimpunkan baginya keamanan bukan hanya di dunia saja, tetapi di dunia dan keamanan di akhirat nanti. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka Allah akan mencabut keduanya dari dia. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah libasal ju'i wal bima kanu yasna'un walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu 'adzabu wa hum zalimun ayat 112 ayat 113 di, ya nanti ya dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram di negeri kita ya aman tentram rezeki banyak sekarang tempe aja susah kacangnya mahal Allah Robbi bencana di sana sini terjadi barangkali ini ya, perlu waspada kita kurang bersyukur dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya dengan melimpah ruah dari segenap tempat tetapi sayang penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah karena itulah Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan, diberikan azab dan mereka adalah orang-orang yang wailul lakum Quraisy ila fi Quraisy. Kecelakaan yang besarlah bagi kalian hai suku Quraisy karena adanya surat Quraisy ini. Jadi, jadi tidak perlu bersyukur, harusnya kan bersyukur ya. Diberikan diberikan nikmat. Allah Rabbi. Baik, di 85, 859475 Assalamualaikum. Baik, kami berikan kesempatan untuk lebih lengkap uh, dimiliki ya eh, tafsir-tafsirnya tadi. Untuk eh, kemarin ada juga yang menyatakan hmm, Hari kalau doa anak diterima atau tidak oh diterima tidak mengatakan Adam in kota amal itu ya nanti di saya sampaikan dalil-dalilnya walaupun ada dalil eh, bahwa yang meninggal itu tidak tidak menerima lagi amal secara umum tapi kalau dari anak soleh amal soleh sedekah jariah itu terus mengalir Baik di 85904785 kami berikan kesempatan sedang nomor tapi ter, terputus ya. Silakan dicoba kembali. Dan jangan lupa ya padat sekali materi kita. Tajwidnya juga jangan lupa dipelajari yang belajar makhraj ya yang ini metode terbaru termahir kita ya. Belajar huruf, belajar makhraj, belajar lagu. Kita kemarin sudah sampai son. Sekarang bo dilihat bo ya. Nih ini ini sudah saya rekamkan untuk ibu dan bapak tunanetra. Saya mohon maaf kami tidak tidak belum bisa membuat kasetnya, tapi kalau CD-CD-nya bisa ya untuk Netra silahkan nanti diambil Netra dan mualaf gratis. Silahkan hubungi Mbak Yati ya. Mbak Yati itu teleponnya uh, 993 88603. 993 88603. Sudah saya rekamkan secara lengkap dari alif sampai iya itu salah al lima 59 untuk belajar lagu silakan ya untuk tunanetra saya ingin ingin membantu ibu dan bapak eh, kan nggak kemana-mana biasanya jam 4 ada siaran jam 4 kan sudah nggak ada jadi jam berapapun bisa diputar diikuti nih yang hurufnya kan begini sudah buat kan babi bubab دودا ضجضجن من المرن مضيضا ضجضا Jadi ini hanya sentilan aja ya Hanya untuk motivasi Oh iya saya harus belajar ini, belajar ini, belajar ini Cepat sekali Pak Ari Susah ngikutin nih saya Makanya saya rekamkan nih Nah tentang ini sudah sudah saya buat berulang-ulang Di rekaman itu Jadi durasi 60 menit Ininya berulang-ulang dibaca Terus ada belajar lagu Al-Hasr ayat 18 ya surah ke-59 eh, kalau salah ya itu surah Al-Hasr. Jadi silahkan miliki uh, untuk tunanetra dan mualaf kami berikan gratis. Silakan ya. Datangnya Sabtu Minggu tapi ke rumah yatim. Teleponnya ke 993 88603 untuk minta. Tapi maaf, saya belum bisa memberikan kaset. Satu kasetnya nggak ada, kosong, habis. Kedua, pengerjaannya agak lama. Kalau CD kan ngeblurnya cepat mem memperbanyak dan itu suara saya sendiri gitu ya barangkali bisa berguna untuk ibu dan bapak kayak gini po ya po tip tu bapak Tuta paniopatna minal mutni mati pang pangi pa Za zazir zubaz Zuzan zan yasasna minal muzni mazizan zan yaza Ain Ai'auba so, eh, Latihan ain tadinya juga Susah karena belum dilatih Gitu ya Ai'auba al Au'an al Ani'ana minal mu'ni Ma'i'an Ada idhar di sini Au'an dan mati ketemu kan idhar Ya Uh, ini hanya merangsang motivasi aja e, kalaupun nggak bisa mengikuti ini makhraj sudah direkamkan gitu ya ini penting penting sekali bahkan sudah teksnya silahkan nanti sudah memiliki teks-teks ini silahkan perbanyak di tempat masing-masing dan ajarkan ajarkan karena ternyata dengan makhraj seperti ini enak sekali belajarnya ada ada makhraj ada tajwid ada lagu Zoh, zo zi baz jadi kan kalau pagi-pagi terburu-buru, mana harus masak, mana harus ini, mana harus makanya saya siapkan. Ada juga beberapa Pak Ari doa-doanya tolong dikoleksi, insya Allah lagi diketik ya nanti kalau doa-doa sudah jadi bisa eh, ibu dan bapak peroleh di rumah yatim. Gitu. Ada juga eh, ini 10 Muharram jangan lupa puasa kita sahur ya. Eh, uh, 10 Muharram itu Sabtu ini ya. Jadi ada yang dimulai dari Jumat tanggal 9-nya 9 10 11 boleh. Paling tidak tanggal 10-nya hari Sabtu. sepuluh Muharram. Ya, lebaran yatim. Ada juga yang beberapa yang sudah telepon saya, Pak Ari saya memberikan santunan untuk anak yatim. Silahkan langsung datang ya. Hari Sabtunya boleh, hari Minggunya juga boleh. Oh saya ingin keutamaan di hari di hari Sabtu di 10 Muharram ini boleh, mangga silahkan ya. Datang aja ke rumah yatim, langsung berikan pada anak-anak yatim kamu. Baik, di 85904785 ya, kami berikan kesempatan ini ada nomor tapi ngeganjel ini kenapa nih ya? Hmm, silahkan dicoba lagi. Sudah ada masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ya, saya dengar ini. <laughs> saya juga teh. Ya. Eh, saya sudah lama susah hmm. banget masuknya tuh kan hari. Ya, Rumah sama hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau turun kan hari. Kan tadi sekarang sore tuh bengong aja gitu loh. Iya, biasanya sore dengerin ya. Saya pergi banget saya bilang enggak dengar. Tapi ya ini aja pagi terus aja mau dengar Kang Hari. CD-nya di, diambil ya. Insya Allah Kang Ari. Uh, nanti yang itu babi gubab enak tuh. Iya. Ruban bani babna minal mu'minin bani Insyaallah Alhamdulillah mudah-mudahan berguna untuk Bapak untuk yang lainnya ya Iya Silahkan Mangga Lila Padanya dikecilan atau salib Iya iya Antasan Mangga Ya silahkan A'udhu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف القريش Jangan buru-buru Li'i li'ilafi Quraisy لإيلاف القريش فيهم رحلة الشتاء والصيف فيهم رحلة الشتاء والصيف فيهم رحلة الشتاء والصيف والصيف والصيف فليعبدوا فليعبدوا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع من جوع gitu. من جوع وآمنهم من خوف Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada SMS juga. Mari eh, siaran tafsirnya lumayan juga bagus. Saya pengen nanti insya Allah dikumpulkan dalam MP3 ya MP3 jadi biar bisa banyak gitu insya Allah Ibu dan Bapak kan sudah memiliki di komputer bisa di MP3 bisa MP3 ya jadi beli PCD-nya beli CD-nya yang ada MP3-nya dari DPD juga kan sekarang DPD bisa DPD bisa PCD bisa MP3 gitu kadang-kadang ada MP4 juga MP4 ya itu enak sekali di tafsir uh, Al-Misbah Bapak Koy menulis di halaman 539. Di sana dinyatakan dua hal yang disebut oleh ayat terakhir sudah ini yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan tersedianya pangan. Bayangkan kota Mekah yang kering kerantang yang tidak ada unsur ekonomi menjadi kaya raya, minyaknya bertahun-tahun tiap tahun orang berbondong-bondong datang ke sana. Allah Robbi Nih, dua hal yang disebut oleh ayat terakhir surah ini yaitu kesejahteraan yang dicapai dengan tersedianya pangan, pertumbuhan ekonomi serta jaminan stabilitas keamanan. Israel aja kan itu Palestina perang henti-hentinya, tapi Mekah aman. Keamanan merupakan dua yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Keduanya saling berkait-berkait. Pertumbuhan ekonomi ini melahirkan stabilitas keamanan dan stabilitas keamanan memicu pertumbuhan ekonomi. Demikian juga sebaliknya. Krisis pangan menimbulkan kerawanan pangan dan kerawanan pangan menimbulkan gangguan keamanan. Dua hal tersebut menjadi sangat wajar dimohon dan disyukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rasa aman serta pencurah aneka rezeki. Kedua hal ini juga rupanya yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berkunjung ke Mekah yakni dengan doa beliau Rabbij'al hadza baladan aminau aminan boleh aminau digomkan boleh ya kalau baca doa enggak enggak digomkan nggak apa-apa Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. masir. Atau disambungin ila azabin nari wa bi'sal masir. Ini doa Nabi Allah Ibrahim terlukis dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wallahu a'lam bimawali. Ya Allah, Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian Allah berfirman dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali kedua hal itu pula yang hingga kini dibutuhkan serta diusahakan oleh pemerintah semua negara di dunia ini betapapun pesatnya kebajuan ilmu dan teknologi mereka. Kata min pada firman yang min dipahami oleh para ulama dalam arti sesudah. Banyak juga yang memahami dalam arti disebabkan karena yakni Allah menganugerahkan kepada mereka nikmat dan memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar mereka melalui kedua perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas. Surah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak ada persoalan yang dibicarakan kecuali suku Quraisy yang dituntut oleh surah ini agar mensyukur nikmat Allah yang dianugerahkan Allah keamanan kepadanya sehingga mereka dapat hidup tenang dan harmonis yang kemudian membuahkan kelanggengan kebiasaan mereka melakukan perjalanan dalam rangka meraih kesejahteraan hidup. Wallahu a'lam. Insyaallah ya menarik sekali ini. Eh, Allah Akbar, dikit-dikit ya, jadi kita tahu. Selama ini kan kita baca aja. Baca dapat pahala, betul. Tapi kan kita nggak ngerti artinya. Ngerti artinya sudah belajar inayah. Belajar terjemah depan. Tapi maksudnya, bab ayat ini turun seperti apa, kita belum paham. Oh, saya sudah belajar tafsir, Alhamdulillah. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silahkan ke 0812 828 7881. 081282878881. Terima kasih untuk jamaah-jamaah yang kami yang sudah SMS, ada Ibu Sri di Ciledug, ini ada Ibu Lia ya, ini di Joglo, ada Ibu Wibi di Tebet, ya, Ibu Bapak Agus juga yang monitor terus alhamdulillah ya Bapak Samsudin, Ibu Samsudin di Cimanggis. Kemudian ada Bu Reti, Bu Yayu, dan hamba-hamba Allah yang lainnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Ada masukan, saran kritik silahkan ke 0812 8287881 0812 8287881 untuk mualaf dan tunanetra yang menginginkan CD lagu dan CD tadi AI Uba itu silahkan ke 9938863 dengan Yati untuk mualaf dan tunanetra kami siapkan CD-CD secara gratis. Tapi mana belum bisa dibikinkan kaset, jadi baru berupa CD ya. Silakan hubungi Bayati. Takut-takut nanti ibu dan bapak datang CD-nya lagi habis ya. Biar kami siapkan terlebih dahulu. Itu banyak juga yang kami bikin ada 100 100 dulu ya. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa hari Jumat kita ada taklim di Depok jam 9 pagi, hari Sabtu, Minggu dan Senin di Rumah Yatim. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan memandang kepada seseorang yang menarik selendangnya dengan maksud kesombongan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.